في رمضان قال الخمسون باب قول الله تعالى ولله الأسماء والحسنى فادعوه بها وذروا الذين يفيدون في أسمائه يجزون ما كانوا يفسدون طيب آه، tentang penegasan bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang paling indah, terbaik. Sudah kita lihat mungkin penjelasannya dan di sini kita tambahan mungkin pada biha ini perintah. Perintah dan hukum asal perintah itu adalah wajib lil wujub maka wajib untuk berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut baik itu doa masalah sesuai dengan hajat yang kita inginkan meminta kepada Allah sesuai dengan nama-nama ini keperluan kita dengan menyebut nama yang sesuai kemudian doa ibadah. Karena di sini diperintahkan dan itu adalah wajib, maka wajib pula kita untuk mengetahui nama-nama tersebut. Dan subhanallah, Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada hamba hambanya, tidak mempersulit mereka. Dan Allah jadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang sangat mudah untuk mereka baca dan mereka pahami. Dalam ayat ini Allah menyebutkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Menunjukkan kepada kita bahwa al asmaul husna itu adalah perkara yang ma'rufah dan sudah dikenal. Adalah nama-nama yang sudah dikenal. Ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Juga di dalam hadis Nabi SAW. Karena keduanya Hadis yang sahih dari Nabi SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya terkait dengan nama-nama Allah wajib untuk kita disebutkan pula. Tapi bukan kita untuk mencari, bukan kita menetapkan, bukan artinya bukan kita membuat. Bukan kita membuat. Nah, diterangkan oleh sebagian ulama bahwa al-asmaul husna dengan alif lam ta'rif di sini adalah alif lam ahdiyah. Alif lamnya adalah alif lam al-ahdiyah. Artinya nama-nama tersebut sudah dikenal. Ada di dalam Al-Qur'an. Nah, disebutkan diterangkan pula oleh Rasulullah SAW. Disebut-sebut di dalam doa dan lafadznya bagaimana disebutkan ditunjukkan oleh sifatnya adalah al-husna. Lafaz-lafaznya, makna-maknanya adalah yang terbaik. dari sini sebagian ulama menyebutkan syarat ya, ketika mungkin apa namanya kita melihat perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama yang mengumpulkan para yakni nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada yang berpegang dengan hadis yang disebutkan dalam Sunan at tirmidzi melalui jalur Al-Walid bin Muslim juga dalam Sunan Ibnu Majah ataupun jalur yang lain yang disebutkan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Abi Dunya, juga kemudian Al-Khattabi dalam syam doa dan dan nah, nama-nama dan ulama-ulama lainnya Tawarani ya, mereka mengumpulkan nama-nama tersebut dan mencarinya dari dalam Al-Qur'an. Nah. Ibn Hazm juga yang telah lalu kita sebutkan beliau menetapkan bahwa nama-nama Allah itu dia batasi hanya 99 dan itu semua dalam Al-Qur'an eh, dan itu enam itu di dalam Al-Qur'an juga dia katakan di dalam Sahih Al-Akhbar Sahih Sunnah-Sunnah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nah di dalam bab ini artinya dalam nah pembahasan ini dimasukkan dalam kitab Tauhid karena kita Tauhid itu meliputi tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat dan tauhid uluhiyah. Dengan memahami tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, mengimani tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah itu menuntut dan mengandung konsekuensi seorang itu beribadah kepada Allah yang mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Oleh Ibnu Qayyim juga disebutkan bahwa Berbeda-beda caranya cara seorang itu beribadah kepada Allah. Ada yang beribadah kepada Allah, takarub kepada Allah dalam dengan sifat khauf, raja. Artinya, ini beliau menerangkan bahwa ada yang kena takut ancaman Allah. Ada yang mereka berharap yang beribadah kepada Allah takarub ilallah dengan mengharapkan karena pahala yang dijanjikan Allah. Ada lagi yang lebih tinggi dari itu kata beliau, mereka yang beribadah kepada Allah karena mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Salah satu yang beliau paparkan itu adalah nama Allah Al-Jamil. Yuhibbul Jamal. Inna Allah Jamil Yuhibbul Jamal. Keindahan, maha indah. Semua <clears throat> dari sini saja beliau menguraikan ujian panjang bahwa nama-nama Allah itu maha indah dengan nama, nama satu nama ini saja menunjukkan bahwa Allah itu serba indah. Semuanya, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, baik itu dalam bentuk hukum, hukum syar'i, hukum-hukum kauni, tidak ada yang cacat. Alladzi khalaqas samawati wal arda. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum wa amala. والذي خلق السماوات والأرض سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت menunjukkan apa? Jamil. Sifat Allah salah satu dari sifat Allah yang maha indah dari nama Allah Al-Jamil. Keindahan, kesempurnaan, tidak ada cacat. Tidak ada yang janggal. Arjil basra hal tara min futur ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير Maha indah, betapa indahnya Allah Subhanahu wa taala. Cipta-ciptaan ciptaan-ciptaannya. Nah, tidak ada satupun yang salah, yang janggal. Nah, nah ini diantara, diantara makanya penting dia di dalam bab ini terkait juga dengan dengan bab yang sebelumnya ada termasuk kesyirikan memberi nama ta'bid kepada selain Allah. Abdul Haris, Abdul Umar, Abdul Husain, Abdul Hasan. Dan tergantung niatnya. Kalau dia menjadikan nama-nama tersebut sebagai zat yang memang mereka ta'alluh kepadanya, syirik atas. Kharij anil millah. Tapi kalau sekedar penamaan, lam tuqsad fatwa jatuh dia ke dalam syirik, syirik asfar. Nah, maka mungkin kemudian bab berikutnya adalah al-asmaul husna tentang al-asma' asmaul husna seakan-akan beliau mengisyaratkan ini kalau kamu mau memberikan takbir kepada anaknya ini kepada Allah nama anak kita nama diri kita sendiri nah ini nama-nama Allah berikan sandarkan kepada nama-nama tersebut nah, bahwa anda adalah Abdullah Rahman Abdul Ilah Abdul Hafiz, Abdul, nah, Walaupun mungkin jarang penamaan-penamaan seperti ini. Ya, walaupun dalam ada. Abdul Halim, Abdul Alim, nah, Abdul Qawi, Abdul Karim. Nah ini, nah, seakan-akan bab berikut bab ini melanjutkan bab sebelum sebelumnya. Nah, nah, memang di sini dalam bab ini ada beberapa apa namanya hal yang penting mungkin sebagai pokok usul untuk kita memahami nama-nama tersebut. Nah, Allah rahimahullah zakar bin Abi Hatim an Ibnu Abbas kalimat eh, firman Allah yulhiduna fi asma'ihi yani yusyrikuna. Mereka melakukan kesyirikan. Ada beberapa bentuk ilhad nanti yang disebutkan oleh beliau dan itu termasuk diantara rambu-rambu dalam kita mengimani nama-nama dan sifat sifat Allah. Qala wa anhu dari Ibnu dari Ibnu Abbas juga disebutkan samul lat minal ilah. Mereka memberi nama menyebutkan nama lat itu mereka ambil dari ilah. Wal uzza minal aziz. Ini dalam salah satu penafsiran. Nah, uzza dari aziz, lat dari al ilah. Ini termasuk bentuk ilhad, penyimpangan, penyelewengan, terkait dengan nama-nama Allah. Memberi nama berhala dan mengambilnya dari nama-nama Allah. Wa anil amash yudkhiluna fiha ma laysa minha. Mereka masukkan ke dalam nama-nama Allah itu yang bukan daripadanya. Nah, kalau seperti ini ini apa namanya yang disebutkan oleh beliau nah, menunjukkan bahwa kita tidak boleh untuk membuat sendiri nama tersebut dari perasaan kita dari akal kita dengan ijtihad. Para ulama pun tidak. Tidak membuat yakni apa namanya nama-nama itu berdasarkan ijtihad mereka tapi mengumpulkan, mengambil dari Al-Qur'an, kemudian mereka mengumpulkan. Ini nama Allah. Nah, ada yang mereka mengambilnya melalui sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah. Ada mereka menamakan Allah itu Muhyi Mumit. Nah, ada mereka menamakan Allah itu Muntakim, ada yang mereka menamakan Allah itu nah eh, beberapa nama yang lainnya. Nah, sebagian ulama seperti Ibnu Hajar al Asqalani mengkritik penamaan-penamaan. Kalau memberi nama Allah misalnya Mudabbir, Allah itu Al Mudabbir, maka berarti boleh juga memberi nama Allah itu Al Mufassil, Al Mufaddil, Al Mukrim. Kalau diambil nama-nama tersebut berdasarkan sifat dan perbuatan-perbuatan Allah. Nah. nah. Qala rahimahullah Bab, nah, kalau Syekh Sa'di Qaulullah Ta'ala Walillahil asma'ul husna Baik Walillahi asma'ul husna Fadu'uhu biha Wadaru ladina yulhiduna fi asma'il Qala rahimahullah Aslu tauhid isbatu ma asbatahu Allah li nafsi. Landasan tauhid itu adalah mengisbatkan apa yang diisbatkan oleh Allah untuk dirinya. Nama dan sifat-sifat dan perbuatan perbuatan Allah. Au asbatahu lahu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal asmail husna. Atau yang diisbatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Allah dari al asma al husna ini prinsip. Kenapa? Kalau sahih itu dari Rasulullah, itu adalah wah wahyu. Nah, wa ma'rifatu mahtawat. Kemudian mengenal apa yang terkandung alaihi minal ma'ani al-jalilah. Makna-makna yang jalilah, yang agung, yang mulia dari nama-nama tersebut. Wal ma'ariful jamilah, ma'rifat-ma'rifat yang indah. Wa ta'abbud lillahi biha beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah dengan nama-nama tersebut wa du'auhu biha dan berdoa kepada Allah doa ibadah ataupun doa doa masalah. Fakullu matlubin semua fakullu matlabin yatlubuhu al-'abd yakni tuntutan yang keinginan-keinginan yang dicari yang diharapkan oleh seorang hamba min rabbihi dari Robnya, min umuri dinihi wa dunia dari semua urusan-urusan dunia dan agamanya fal yatawassal ilaihi bi ismin munasib lahu Dalam dia bertawassul kepada Allah meminta dan mengharapkannya kepada Allah sesuai dengan nama nama tersebut. Minal asma'in asma'illahil husna. Sesuai dengan keinginannya. Apa yang menjadi eh, keinginan dia dalam urusan dunia, rezeki, minta kepada Allah, panggil Allah dengan namanya Ar-Razzaq. Nah, Ya Karim. Dalam urusan apa? Dalam urusan ilmu, minta kepada Allah Al-Alim. Ya Fattah. Ini di antaranya. Wala famin du'ai faman da'ahu li husuli rizqin. Maka siapa yang berdoa kepada Allah untuk mendapatkan rizki, falyas'alhu bi ismihi ar-razzaq minta kepada Allah dengan namanya Ar-Razzaq. Wa yahusuli rahmatin wa maghfiratin fa bi ismihi Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Barrul Karim, Al-Afu, Al-Ghafur, At-Tawwab wa ghairu dzalik. Mereka yang berdoa kepada Allah untuk mendapatkan rahmat, ampunan, serulah Allah. Panggillah Allah dengan nama-namanya seperti Ar-Rahim, Ar-Rahman, البر الكريم العفو الغفور التواب يا لطيف panggil puji Allah adalah zat yang paling senang dipuji maka dia syariat kepada kita kan, syariat kepada kita untuk bertasbih untuk bertahmid wa afdal min dzalika lebih utama dari itu adalah ayyadu'uhu bi asma'ihi wa sifatihi du'a al ibadah yang paling utama dari itu semua adalah berdoa kepada Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya dalam bentuk doa ibadah. Bagaimana bentuknya doa ibadah? Wadalika bistihdari ma'anil asma'il husna. Dengan menghadirkan. Dia, berarti dia harus mengenal. Apa maksud nama nama tersebut. Baik itu ketika nama itu sendirian. Nah, Apalagi ketika bergandengan dia sebut. Bistidhari ma'anil asma'il husna wa tahsiliha wa tahsiliha fil qulub dan mewujudkannya di dalam hati, yang menampilkannya di dalam di dalam hati. Selalu terpampang dalam ingatannya. Nah, terngiang-ngiang di telinganya karena dia baca, dia dengar oleh telinganya dan diresapi oleh hatinya. Hadirkan makna-makna dari nama-nama yang indah tersebut hatta tata'athara al-qulub athariha sampai hati itu betul-betul mendapatkan pengaruh dengan asar-asar dan tuntutan wa muqtadayatnya dengan tuntutan-tuntutan konsekuensi-konsekuensi dari makna makna tersebut. Jika dia tahu Allah itu adalah Al-Alim, Allah itu adalah Al-Ghafur Rahim, dia ya, baca ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan itu misalnya nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Tahu dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia lanjutkan juga ayat tersebut. Wa anna adabi huwal adabul alim. Nah, tidak dia membuat dia putus asa dan tidak membuat dia nah ceroboh untuk berlarut-larut di dalam dosa dan dan kesalahan. Wa tamtali'u bil ajalil ma'arif sehingga hati tersebut penuh terisi dengan makrifat-makrifat yang paling mulia. Famasalan. Ini bimbingan dari beliau. Famasalan asma'ul azamah. Nama-nama Allah yang sifatnya menunjukkan keagungan. Al-Aziz, wal Kibriya, Al-Mutakabbir, Al-Jabbar, al majid Al-Majid, wal Jalal, nah, wal Haibah. Tamla'ul quluba ta'ziman lillahi wa ijlalan lahu membuat hati itu terisi dengan sifat ta'zim kepada Allah dan memuliakan Allah. Lantas apa buahnya kalau sudah hati itu mengagungkan dan memuliakan Allah? Takut kepada Allah dan dia malu untuk me nah, melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Dia malu dan takut untuk tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh oleh Allah. Ijlal. Bagaimana kita dengan orang tua? Kepada Allah min babi Allah kepada atasan kepada guru yang punya adab, yang punya etika, yang punya sopan santun, yang punya akhlak kepada orang tuanya. Nah, dia hormati orang tuanya. Dia muliakan mereka. Ma enggan. Dia tidak ingin membuat mereka merasa malu. Tidak ingin membuat mereka merasa direndahkan. Perintah-perintah mereka dia kerjakan. Nah, semampu dia. Larangan-larangan yang mereka larang dia tinggalkan. Ini orang yang mengagumi dan menghormati yang lebih dari dia. Min babi Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim kepada Allah. Nah, memuliakan apa yang menjadi syiar-syiar Allah dalam hal mushaf sekecil apapun. Nah, ya, apalagi hal-hal yang besar, syariat-syariat Allah yang besar. Wa asma'ul jamal wal bir wal bar nam wal bar wal ihsan wal rahmah wal jaud nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keindahan kebajikan perbuatan ihsan wal rahmah wal jaud kedermawanan tamla'ul qalba mahabbatan lillahi wa syauqan lahu wa hamdan lahu wa syukran membuat hati itu terisi cinta kepada Allah rindu kepada Allah memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Akhirnya apa? Nah, tambah baik ibadah ibadahnya. Kenapa? Dia ingin segera bertemu dengan Allah. Nah, tidak ada tempat lain untuk dia ber, apa, melabuhkan rindunya kepada Allah di dunia ini kecuali dalam sholat. Dia perbaiki sholatnya. Dia perbagus sholatnya. Dia sempurnakan sholatnya. Karena itu tempat dia berbincang, berbisik ngobrol, bicara dengan Allah Subhanahu wa taala, mengadukan kekesalan hatinya, mengadukan persoalan-persoalan hidupnya, nah meminta petunjuk pada Allah tentang apa yang menjadi nah keinginannya, nah, yang dia lakukan. Dan membuat dia semakin tunduk pada Allah. Nah, tidak ada lagi terisi. Nah, akhirnya apa? Kalau sudah hati itu terisi cinta kepada Allah, nah, berat untuk dia lupa kepada Allah. Berat untuk dia berpaling dari Allah. Mudah dia untuk senantiasa ingat kepada Allah. Memuji Allah, bersyukur pada Allah. Menjalankan ketaatan-ketaatan Allah. Kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau asma'u wal hikmah wal ilmi wal qudrah tamlaul qalba khudu'an lillahi wa khusyu'an wa kisaran baina yadayhi. Nama-nama Allah menunjukkan keperkasaan, hikmah. Ya, bahwa segala sesuatu yang dibuat dilakukan oleh Allah itu adalah pada tempatnya. Tidak ada yang salah. Nama-nama Allah menunjukkan pengetahuan Allah, kudratnya, membuat hati itu semakin tunduk pada Allah. Khusyuk dan betul-betul dia lebur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dia kemana mana anak kakinya, dia betul-betul merasakan bahwa dia tidak akan mungkin lepas dari Allah. Sehingga dia teringat senantiasa kalau dia melakukan kesalahan. Tidak ada tempat lari kecuali kepada Allah. Dan apa yang ditimpa yang diberikan oleh Allah kepadanya itu adalah sesuatu yang terbaik yang Allah ketahui untuk dirinya maka dia membuat dia kalau misalnya pun jatuh dia ke dalam dosa itu tidak membuat dia putus asa. Kalaupun dia berada di dalam ketaatan terus menurut dalam ketaatan tidak membuat dia ujub. Nah, hatinya senantiasa ingat bahwa itu semua adalah murni karena kebaikan-kebaikan Allah, kekuasaan kekuasaan Allah, qudratullah. Wa asma'ul ilmi wal khibrah. Nama-nama Allah yang menunjukkan ilmu, Al-Khibrah. Al-Khibrah ini dari nama Allah Al-Khabir. Bahwa Allah mengetahui segala sesuatu luar dan dalamnya. Secara detail dan rinci. Sekarang, yang lalu, dan yang akan datang. Tidak ada satupun yang lolos. Wal ihatatu wal muraqabah. Liputan. Ilmu Allah itu maha luas. Tidak ada satupun yang lepas dari pengetahuan Allah. Wal muraqabah. Dan Allah itu senantiasa mengawasi dekat dengan hambanya bahkan jauh lebih dekat dari urat leher hamba tersebut wa huwa al-batin la yasadunahu syai dia adalah al-batin yang tidak ada lagi telapis tidak ada lagi yang mendinding antara dia dan hamba hambanya begitu dekat dekatnya wal musyahadah nah ketika seorang itu mengetahui nama-nama Allah bahwa Allah itu innahu ala kulli syai'in syahid Allah itu ala kulli syai'in raqib Inna Allah kana alaikum raqiba, muraqabah. Allah itu muhitun. Nah, bikulli syai', bikulli syai'in muhit. Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah itu Nah, inna rabbahum bihim yawma idin khabir. Allah itu maha mengetahui keadaan hamba-hambanya secara batin yang rinci tentang keadaan mereka. Maka tamla'ul qalba membuat hati itu senantiasa muraqabatan lillah senantiasa dia merasa dekat dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah, tidak lolos. Dia di dalam kamar mandi, dia dalam keadaan di masjid, dia dalam keadaan di kantor, dia di kalam di kalam di pasar, di tengah jalan, di kendaraan. Allah selalu mengawasi di dia. Fil harakat dalam geraknya, bahkan bisikan yang mungkin dibisikannya dalam hatinya, dalam dan di mulutnya tidak ada yang mendengar dia dia di atas kendaraannya sendiri entah apa yang dia baca dia gerakkan mulutnya Ya. orang lain tidak ada yang tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tergerakkan oleh lisan yang terucap oleh lisan tersebut walaupun tidak ada satupun yang mendengarnya selain Allah. Nah, harakat. Ya Allah kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Nah. Allah Maha tahu pengkhianatan-pengkhianatan mata. Nah, apa yang dilirik oleh mata tersebut. Nah, Wajahnya menoleh ke sana, tapi lirikannya ke arah yang lain. Itu diketahui oleh Allah. Walaupun teman-teman yang duduk bersamanya tidak mengetahui. Wasakanat juga diamnya. Dan diamnya. Membuat hati itu senantiasa terawasi. Merasa diawasi oleh Allah dalam gerak dan diamnya. Waharasatil khawatir. Dan menjaga lintasan-lintasan pikirannya. Nah, dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi meliputi segala sesuatu, tidak ada yang lolos. Sehingga apa? Niat-niat, rencana-rencana, pikiran-pikiran baik ataupun buruk itu sudah diketahui oleh Allah. Sebagaimana disebutkan juga dalam ayat wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apapun yang kamu sembunyikan di dalam dada-dada kamu, di dalam diri-diri kamu, dalam jiwa-jiwa kamu, dan apapun yang kamu tampakkan itu diketahui oleh dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunggu perhitungannya. Niat-niat, rencana-rencana, pikiran-pikiran yang melintas masuk ke dalam hati dan pikiran kita itu akan diperhitungkan oleh Allah. Akan di, dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para talabah lebih-lebih harus waspada. Nah, ya jiwa muda yang ingin punya rencana besar perhitungkan bahwa semua itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para kita yang lain. Nah, hati-hati dengan al-khawatir ini. Harasatan lil khawatir anil afkar ridadiyah, anil afkar ar-radiyah. Menjaga lintasan-lintasan pikiran itu dari pemikiran-pemikiran yang jelek, yang kotor, yang rendah wal iradat iradat nah, wal iradat al fasidah dan keinginan-keinginan yang rusak keinginan-keinginan terhadap dunia rencana-rencana niat-niat yang buruk itu semua diawasi diketahui oleh oleh Allah ya. dan sering kalau kita membaca dalam ayat-ayat Allah ya seperti dalam surat Al-Buruj nah ya وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد sering kalau tidak dikatakan semuanya ayat-ayat seperti ini Allah menyebutkan dia adalah syahid berkaitan dengan orang-orang yang melakukan penyelewengan pen, penindasan terhadap kaum mukminin yang lainnya hati-hati kalian Allah itu maha syahid ini ada ancaman kalau yang berkaitan dengan seperti ini ini ada ancaman ini ada ancaman, hati-hati. Allah menyaksikan. Berarti apa? Allah tahu apa yang kamu lakukan terhadap kaum mukminin. Nah, Allah tahu, tahu maka disebutkan dalam ayat berikutnya, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adabu jahannam wa lahum adabul harim." Allah Maha menyaksikan. Allah Maha mengetahui. Tidak ada satupun yang lolos dari pengetahuan Allah, dari pengawasan Allah, dari liputan ilmu-ilmu Allah. Hatta niat Hatta niat. Malaikat. Kalau niat itu jelek, niat itu baik. Malaikat pun tidak mengerti bagaimana menuliskannya. Tapi Allah tahu. Tulis bagaimana yang kamu lihat. Kamu dapatkan. Allah yang menghisap, menghisapnya. Allah yang memperhitungkannya. Dapat ganjaran atau tidak. Qala wasma'ul ghina wal lutfi. Nama-nama Allah menunjukkan maha kayanya Allah tidak bergantung kepada segala sesuatu yang lain. Dia tidak membutuhkan makhluknya dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu latif, Allah itu rahim, Allah itu wadud. Tamla'ul qalba iftiqaran wa iftiraran ilaihi. Memenuhi hati itu dengan rasa butuh dan terdorong, terdesak kepada Allah. Mau tidak mau. Merasa bunyi kepada Allah itu adalah perkara yang doruri. Jauh lebih dia butuhkan dari makan dan minum serta udara. Datang kepada Allah, butuh kepada Allah itu jauh lebih dia butuhkan daripada makan, minum dan udara. Sehingga dia, nah, ketika ingat kepada Allah dalam hal seperti ini, membuat dia senantiasa bergantung kepada kepada Allah. Wal tifatan ilaih selalu menoleh kepada Allah. Putus asa dia dengan makhluk. Tidak bisa mengharapkan mereka lagi. Betul-betul nggak ada di dalam hatinya untuk bergantung kepada mereka. Sekecil, sekecil apapun. Nah, wal ilaihi kulla waktihi fi kulli hal. Dalam setiap waktunya, setiap saat dan dalam semua keadaannya. Baik itu dalam keadaan dia senang maupun dalam keadaan dia serba sulit. Dia hanya datang kepada kepada Allah. Karena apa? Karena Allah di tangan Allah semua. Allah Maha Kaya. Nah, Maha Maha Kaya. Semua perbendaraan langit yang dibutuhkan oleh hamba itu ada di tangan di tangan Allah. Ala ya'lamu man khalaq wa al latiful khabir. Apa mengapakah dia tidak tahu apa yang tentang makhluknya, tentang apa yang dia ciptakan? Wa huwal latiful khabir. Dia maha halus, lagi maha khabir, mengetahui keadaan hambanya secara detail apa yang mereka perlukan dalam urusan dunia juga dalam urusan akhirat mereka. Nah, maka setiap saat ketika seorang itu memahami bahwa Allah adalah Al-Ghina, dia hanya berhajat kepada kepada Allah, bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Nah, fahadhil ma'arif Ma'rifat-ma'rifat ini allati tahsulu lil qulubi bisababi ma'rifatil abdi bi asma'ihi wa sifati. Ma'rifat-ma'rifat seperti ini ini didapatkan oleh hati karena seorang hamba itu mengenal mengenal melalui pengenalan-pengenalan hamba tersebut terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa ta'abbadahu biha lillah dia menghambakan diri kepada Allah dengan nama-nama tersebut. La yuhasilul abdu fi dunya ajal wala afdal wala akmal minha. Dan tidak ada sesuatu yang diwujudkan. Tidak ada sesuatu yang diperoleh seorang hamba di dunia ini. Diupayakan oleh seseorang untuk dia dapatkan lebih agung, lebih utama, lebih sempurna dibandingkan makrifat ini. Inilah jannah dunia. Yang apabila seorang masuk ke dalamnya, dia akan merasakan pula nikmatnya jannah di akhirat. Inilah jannah dunia yang menjadikan iri. Yang kata Al Hasan Al Basri, "Lau ta'ala lau alimat al muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fiha la jaladuna bisayf la jaladuna 'alaiha bisayf." Seandainya para raja itu tahu, anak-anak raja bangsawan, bangsawan orang-orang kaya itu tahu apa yang kita rasakan ini. Pasti mereka merampasnya dengan pedang-pedang mereka. Karena iri. Nah, melihat orang nah, dalam keadaan mungkin hidupnya serba biasa, tidak ada yang menonjol. Nah, ternyata dalam keadaan tidak pernah kekurangan pangan, papan. Nah, dalam keadaan hatinya lapang serba ringan. Sempurna dalam ibadahnya kepada Allah Sempurna pula ihsannya kepada sesama. Ini nikmat yang tiada terhingga bagi seorang hamba. Buah dari mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wahya afdalul ataya ya abdi. Dan ini merupakan pemberian yang paling afdal yang Allah berikan kepada seorang hamba. Wahya rohut tauhid wa rauhahu. Dan inilah merupakan inti tauhid dan rohnya. Ma'rifatullah. Mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Waman infatahalahu hadal bab. Siapa yang terbuka baginya bab ini, pintu ini, infatalahu infatahalahu babut tauhid al khalis. Akan terbuka baginya pintu tauhid yang murni. Apalagi yang tidak? Ya. Kenapa tidak? Nah, dia mengenal Allah dengan sedetail-detailnya, sedalam-dalamnya melalui nama-nama Allah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, disebutkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya, dia pahami maknanya, dia terapkan dalam kehidupannya, baik itu dalam bentuk doa ibadah, dia merasa senantiasa diawasi, dia takarub kepada Allah, memanggil Allah dalam lamunannya, dalam kesendiriannya, dalam sujudnya, menyebut nama, menyebut nama Allah untuk meminta hajat yang diinginkannya. Nah, ada lagi tempat untuk bergantung selain kepada Allah. Hajat dia urusan dunia di tangan Allah. Dalam urusan akhirat apalagi. Wal imanu kamil, maka akan terbuka baginya pintu keimanan yang sempurna. Alladzi la yasulu illa lil qumman minal muwahhidin, yang tidak akan diperoleh kecuali orang-orang yang sempurna pula di kalangan muah muwahhidin. Wa isbatul asma wa sifat huwal aslu li hadzal matlab al-a'la menisbatkan nama-nama dan sifat-sifat Allah itulah yang menjadi landasan pokok dari masalah ini yang maha yang tinggi Nah, disebutkan di dalam sebagian keterangan juga ya, oleh Ibnu Qayyim. Kullu man tahaqqaqa bima'ani bima'ani asmahi wa sifat wa subhanah wa wa'aha biqalbih eh, menghasung kita untuk menghafal nanti akan kita paparkan dalam kesempatan lain menghafal nama-nama tersebut mengenal nama-nama tersebut kata beliau man tahaqqaqa bima'ani asma'ihi subhanah mereka yang bisa membuktikan merealisasikan makna-makna nama-nama tersebut, nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, wa wa'aha biqalbi dijaga oleh hatinya, dihafalkan oleh hatinya, wujdani dan perasaan-perasaannya, fa innahu yajidu laha minat ta'sirat al-mukhtalifah. Maka akan dia dapatkan untuk hati tersebut taksir, pengaruh, nah, kesan yang berbeda-beda ala qalbihi warohihi dan rohnya. Ma yasiru bihi ka'annahu fi raudatin min riyadil jannah. Yang dengan itu dengan pengenalan tersebut, taksirat tersebut, pengaruh-pengaruh tersebut membuat seakan-akan dia berada di dalam di salah satu taman di antara taman-taman surga. Wa yasifal Wa yahiqqu lahu an yadkhula fi umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam dan dia berhak untuk masuk ke dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah sungguh Allah memiliki 99 nama yang siapa menghafal nama-nama tersebut nah tentu bukan sekedar menghafal menghafal. Tapi tentunya lebih dari itu nanti akan kita sebutkan di nah, beberapa keterangan para ulama. Mananya ihsa itu bukan hanya sekedar menghafal. Mereka menghafal nama-nama Allah, tapi tidak bisa mereka lebih dari itu. Man ahsaha dakhala jannah. Dia hafal, kemudian dia mengerti maknanya sesuai dengan yang dipahami oleh salafus saleh kemudian dia terapkan dalam kehidupannya. Mereka lah yang berhak untuk mendapatkan janji-janji ini. Qala wa ammal ilhad fi asma'illahi wa sifatihi fa innahu yunafi hadzal maqsad al-'azim a'dhamu munafa. Adapun perbuatan ilhad yang diancam dalam ayat tadi terkait dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya maka itu menafikan tujuan-tujuan tersebut, tujuan yang mulia ini dengan sehebat hebatnya. Betul-betul meruntuhkan nah, perbuatan ilham tadi. Wa im imma an yun yan mulhid ma'aniyaha. Bisa jadi dia menafikan makna-maknanya, dia menolak Allah itu al-alim laisa ilmun. Al-alim bila ilmin. Mereka mungkin mengisbatkan namanya Allah itu alim tapi tidak punya ilmu kama taf'alul Jahmiyah wa man tabi'ahum sebagaimana perbuatan orang-orang Jahmiyah dan yang mengikuti mereka dari orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah baik yang total seperti mereka Mu'tazilah dan nah, Jahmiyah ataupun Asy'ariyah nah yang ke yang nah, mereka terkotori, terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Nah, mereka lebih suka berpegang dengan tafsir-tafsir kasyaf, Zamakhsyari, Mu'tazili. Yang banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam masalah semua sifat. Ini yang mereka pegang. Nah, mereka tinggalkan tafsir-tafsir ma'surat, ya, tafsir-tafsir yang maksur dari kalangan ulama, ulama salaf. Nah, di antaranya nah ya tidak mereka jadikan bahkan mereka takwilkan kalaupun tidak cocok dengan keyakinan mereka wa imma bi tasbihiha bi sifatil makhluqin bentuk ilhat yang kedua Ilhad yang kedua, menyerupakan sifat-sifat yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut dengan sifat-sifat makhluk. Kama yaf'aluhul musyabbihah minar rafidah wa ghairihim. Bagaimana dilakukan oleh kaum musyabbihah yang diantara kaum musyabbihah itu adalah rafidhi. Kaum raf, rafidah syiah. Nah. Wa ghairuhum. Dan yang semisal mereka mereka menyinam, men, men, apa namanya menyerupakan sifat-sifat Allah itu dengan sifat-sifat makhluk. Allah punya tangan, mereka anggap seperti tangannya manusia. Allah punya kaki berarti seperti manusia. Nah, nah ini seperti yang kita sudah sudah lewat katakan betapa kotornya hati mereka dan betapa bersihnya hati para sahabat. Al-Qur'an turun dalam bahasa mereka tapi tidak pernah mereka menyebutkan menukilkan terucap dari mereka satu perkataan yang menunjukkan bahwa sifat Allah itu sama dengan sifat makhluk. Mereka baca dalam Al-Quran, Allahi fauqa aidihim. Gak ada mereka mengatakan, bingung, tanya kepada Rasulullah. Menunjukkan betapa bersihnya hati, hati mereka dari tasbih dan takfir. Qala wa imma bitasmiyatil biha kama yaf'aluhul musyrikun atau menamakan makhluk dengan nama-nama tersebut. Seperti mereka menamakan haitsu samul lat minal ilah. Mereka namakan lata dari al-ilah. Wal uzza minal aziz. Wa manah minal mannan. Fashtaqu laha min asma'illahil husna. Mereka pecah. Mereka turunkan untuk berhala-berhala itu tadi dari nama-nama Allah yang husna. Fashabbahuha billahi lalu mereka serupakan berhala-berhala tersebut dengan Allah summa ja'alulaha lalu mereka serahkan kepada berhala-berhala tersebut min hukukil ibadah hak-hak peribadatan ma huwa min hukukillahi al-khasah yang merupakan hak khusus Allah Subhanahu wa taala fa haqiqatul ilhad fi asma'illahi wal mail biha an maksudihah <clears throat> ini intinya Hmm, ini ilhat, perbuatan ilhat, penyelewengan. Ya. Di dalam nama-nama Allah itu artinya membelok, membawa nama-nama tersebut dari tujuan yang sebenarnya. Lafzan baik itu secara lafzi maupun secara makna. Nah, lafaz nama itu dirubah. Ya, bentuknya misalnya apa? Nah, ya nanti alas dari al, al, al, al, al, al, al, al dari makna Nah, dari makna mereka mengartikan misalnya apa? Uh, yad yadullahi fawqa aydihim. Mereka artikan qudratullah bal yadahu mabsutatan. Mereka katakan nikmatullah. Nah, kemudian sifat-sifat yang diterangkan oleh Rasulullah, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Mereka artikan, mereka katakan bahwa itulah yang yanzilu rahmatullah, yanzilu malaikat dan seterusnya. Nah, tasrihan baik itu secara terang-terangan au ta'wilan au tahrifan baik ataupun secara mentakwil maupun secara tahrif. Tahrif ini mereka membelokkannya kepada makna yang batil. Kalau takwil mereka belokkan kepada makna yang lemah. Nah, seperti yad mereka artikan sebagai kudrah atau nikmat. Nah, tapi nah, makna ini ada ditunjukkan oleh bahasa, tapi salah, bukan itu yang dimaukan. Dalam konteks ayat baliyadahu mabsutatan. Apalagi misalnya dikatakan, enam, eh, lima tasbih, eh, enam lima la, perkataan Allah kepada iblis. Mamanaka antas juda lima falak tu Kenapa kamu tidak sujud dengan makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku kata kata Allah. Nah, nah ini mereka takwil dengan kodratullah. Nah, kalau tahrif misalnya apa istiwa mereka artikan dengan istaula. Nah, wa kullu dzalika munasin tauhid wal iman. Ini semua perbuatan-perbuatan ilhad ini baik itu yang tahrir, takwil, tasri, nah, ataupun ilhad dalam bentuk yang lainnya seperti di atas itu merusak nah, bisa merusak kesempurnaan tauhid dan keimanan bahkan bisa merusak secara total tauhid dan keimanan seseorang. Kalau dia menolak mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, siapa yang dia sembah? Apa mungkin dia menyembah sesuatu yang tidak ada namanya? Tidak dikenal sifat-sifatnya? padahal Allah menciptakan manusia dan jin adalah supaya mereka mengenal Allah kemudian beribadah kepada kepada Allah. Diterangkan oleh para ulama dan dengan konteks yang seperti ini dan konsekuensi seperti ini tidak mungkin Allah membiarkan manusia dalam keadaan buta meraba-raba sendiri nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Allah bimbing. Allah turunkan kitab-kitabnya. Allah sebutkan nama-namanya. Allah turut utus seorang rasul ke tengah-tengah mereka. Mengajarkan kepada mereka ini nama Allah, ini hak Allah. Logikanya lagi kata mereka, kalau dalam urusan kamar mandi, buang air besar, buang air kecil, bagaimana istinja, bagaimana adabnya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin dalam perkara yang setiap saat orang itu senantiasa menyebut senantiasa butuh untuk beribadah kepada Allah itu tidak diajarkan oleh Allah. Enggak mungkin. Enggak, mungkin, enggak mungkin tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tidak ada yang disebutkan oleh Rasul seperti itu, berhenti kita. Berhenti, berhenti, jangan lancang untuk melanggarnya. Nah, makanya dikatakan ini mereka. Nah, Waqat tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yatiru bi janahihi fi jawi sama illa waqad dzukira lana minhu ilman. Rasulullah sudah wafat. Dan tidak ada satupun burung yang mengepakkan sayapnya di angkasa melainkan telah disebutkan kepada kami ilmunya. Tidak ada satupun perkara yang apalagi dalam perkara besar Penting setiap saat dia harus ingat kepada Allah, menyebut-nyebut nama Allah. Ya, tidak mungkin itu lolos dari pembelajaran ataupun didik pengajaran yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi nama, nah sifat-sifat Rasul itu adalah tabligh, menyampaikan, nah amanah, sidq, jujur, fatana, cerdas. Ya, قال fihi masail. Al-ula الأولى asma. Nah, Isbat Al Asma' nah, dalam hadis disebutkan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah illa wahidah mi'ah illa wahidah man ahsaha dakhala al-jannah nah, hadis ini bukan membatasi nama Allah itu cuma 90 Sembilan. Tapi nama yang kita diperintahkan yang apabila kita menghafalnya, memahaminya, kemudian menerapkannya, membuat kita masuk surga cuma ini. Hanya 99 tersebut. Nah, di mana dia? Carilah dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, insya Allah kita nah, akan lihat nanti pada kesempatan pertemuan yang akan datang. Mulai dari nama Allah Subhanahu Wa Taala, lafzul jalalah. Yang itu semua dari nama-nama yang lainnya itu terpulang kembali kepada nama tersebut. A'raful ma'arif. A'raful ma'arif. Ma'rifat isim ma'rifat yang paling terkenal. Masa kita kenal dengan nama-nama orang-orang kafir, kepala-kepala pemerintahan, istilah-istilah yang lain, tapi tidak kenal nama zat yang membuat kita hidup. Yang membuat kita itu enam. bisa bergerak, bisa berbicara, Kan aneh. Kenal nama siapa pemain cetak gol terbanyak, pemain paling hebat badminton ataupun ini itu. Subhanallah. Tapi tidak kenal dengan zat yang maha kaya, maha halus, yang senantiasa yakni mengawasi kita lebih dekat dari urat leher kita. Nah. Asalnya, kaunuha husna. Nama-nama itu semuanya husna. Puncak paling indah. Tidak ada lagi lebih baik dari nama-nama Allah. Lafat-lafatnya manis. Makna-maknanya indah. Nah. Tergetar hati orang-orang yang betul-betul beriman ketika disebut nama-nama tersebut. Rindu mereka untuk berjumpa dengan Allah. Walaupun itu dalam keadaan hanya dalam sholat. Walaupun itu hanya dalam dalam sholat. Asalisa al-amru bidu'aihi biha. Perintah. Al-amru lil wujub. Al-amru lil wujub. Nah, la yatimul amru la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajib. Ma la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajib. Perintah ini dengan adalah wajib. Perintah berdoa, doa ibadah dan doa masalah ini wajib hanya kepada Allah. Doa masalah Allah menyebutkan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Jangan berdoa kepada selain Allah. Nah, al-amru bidu'a bidu'aihi biha. Berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Nah, kita sebutkan tadi kaidah la ma la yatimul wajibu illa bi Maka untuk menerapkan, untuk menjalankan kewajiban ini tidak akan sempurna kecuali dengan apa? Kita mempelajarinya. Kita mengenal satu persatu nama-nama Allah tersebut. Ya. Ar-rabi'a tarku man arada al jahilin al-mulhidin dan meninggalkan orang-orang yang menentang dari kalangan orang-orang yang jahil dan dari kalangan orang-orang yang mulhid, orang-orang yang menyimpang, menyeleweng terkait dengan nama-nama Allah. Al-khamisah tafsirul ilhad fiha. ini tafsir tentang al-ilhad fiha terkait dengan asma al-husna. As-sadisah wa'iduman al-hada, ancaman buat orang-orang yang melakukan ilhad. Nah, ini tentang beberapa hal pokok yang perlu untuk kita kita dan perhatikan Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita mulai dengan lafzul lafzul jalalah disebutkan oleh beliau isbatul asma maka mulai nah dalam pertemuan yang akan datang kita akan mengenal nama-nama Allah ya di dalam hari ini al-asma husna yang 99 dengan harapan bahwa nah makanya menghafal dan memahaminya Allah menjadi Allah mengabulkan apa namanya menepati janji yang disebutkan yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bismillah. Wallahu a'lam bishawab.